itu istighfar. Astagfirullah. Itu tasbih. Itu makanya ibu-ibu suaminya ini sering diberikan tasbih. Bapak ini kan ada yang suka nonton sinetron bapak-bapak di rumah. Iya kan? Nggak mau lupa nonton sinetron itu. Suka nonton Kasih kan, Pak, bapak nonton. Jangan dilarang. Pak, nonton sinetron kasih tasbih. Tapi bapak ini tarik. Jadi kalau nengok yang cantik dia itu nggak datang maksudnya. Mak cantik kan ciptaan Allah ini. Nah gitu. Tapi kalau orang tak pegang tasbih, tak berpikir hatinya kepada Allah nengok yang cantik. Muak kalau jadi bini yang ketiga, bini yang kedua. Yang subuh. Ah, yang subuh. Kalau dia nggak berpikir nengok yang jelek, nyumpah pula dia. Allah eh, lah ini udah jelek kelakuan tak elok kurang ajar lah ini. Padahal yang kan Allah Taala. Berdosa juga dia. Nengok yang cantik berdosa karena nafsu, nengok yang jelek berdosa karena nyaci. Tapi kalau dia pegang tasbih, Nengok yang cantik daripada Allah, nengok yang jelek juga ciptaan Allah. Maka kasih suami ibu tasbih, suruh keluar tasbih dia. Ibu pun kasih. Besok duduk, apalagi besok pembaru, buka pembaru dengan amalan. Besok puasa, habis puasa ibu kan buka. Habis buka, khusus untuk besok, habis maghrib, duduk sampai isya. Khusus untuk besok. Istighfar seratus. Jadi amalan besok yang saya kasih, istighfar seratus. Astagfirullah lagi, astagfirullah. 100 kali. Habis itu kalau bisa, kul huwallahnya paling sedikit 33 kali. Kul huwallahu ahad 33 kali. Kalau yang udah lancar 100 kali aja, enggak usah banyak. Ya. Dapat tuh Pak Maghrib. Kalau udah biasa ngamalkan sudah kul Dapat. Ya. Habis itu la ilaha illallah, tiga aja amalan besok. Istighfar paling sedikit 100. Jadi gak boleh kurang istighfarnya besok. 100 Kulhuwallahu ahadnya 33 kali paling sedikit mau 100 boleh. Kemudian la ilaha illallah kalau dapat 1000. Buka awal tahun besok. Coba tengok tahun berikutnya nih nanti makin mantap nggak kedudukan awal. Makin mantap tuh. Suami makin saya. Yang bisa menggerakkan hati itu Allah. Dukun nggak bisa. Allah, ya Allah, gerakkan hati suamiku ya Allah agar dia tidak berbuat maksiat di luar. Ibu doanya kepada Allah, tapi doa yang baik. Jangan pula ibu doakan, ya Allah. Ini udah empat hari nggak pulang nih. Kalau dalam tujuh hari lagi nggak pulang, mati kan aja dia. Betul-betul mati lagi ibu-ibu yang berteriak paling keras duluan. Oh iya, oh, nangis, uh, uh, nangis. Pak, perempuan yang nangis kalau lakinya mati, bapak jangan bangga dulu. Bukan nangiskan kita dia itu, pak, nangiskan dirinya. Bapak pikir nangiskan bapak dia kalau bapak mati lagi ku mati, amal belum ada, dulu disiksa sama malaikat. Enggak, dia mikir apa? Mampus aku janda. Manis dia, mikirkan diri janda itu. Usah kita bangga. Tapi kalau laki-laki ini bu, kalau mati, mati istrinya tuh itu, nangis dia juga. Tapi tak pernah ada rapat mata dengan ibu Tak, tak rapat tangannya. Begini. Dan datang tuh yang mana lagi habis ini? Oh? Hmm. Tapi memang boleh. Ah. Ibu jangan salahkan kami laki-laki. Laki-laki itu kalau bercerai dengan istri, baik cerai hidup maupun cerai mati, tak ada masa iddah. Tak ada masa menunggu. Meninggal istrinya, kuburkan istri, akad nikah dengan perempuan lain halal, tak mesti menunggu. Tapi laki-laki yang kayak gini nggak punya Tapi halal ya boleh ya, boleh. Kalau perempuan ibu. Ada masa idahnya. Meninggal laki ibu, tiga kali haid, tiga kali suci juga. Paling nggak tiga bulan baru bisa. Kalau nggak hamil. Kalau hamil, nunggu sampai bayi lahir. Hah. Ada masa idah. Beda. Hah. Makanya bapak-bapak, jangan. Rasul, kalau ada orang, aku istri aku berapa? Empat. Kenapa? Sunnah Rasul. Rasul itu, dia itu istrinya berpoligami, jangan bukan kayak kita. Kalau bapak cuma nengok isinya aja. Yang lain lah, ibu kalau ada suami bilang aja gini, ibu terbuka aja sama suami. Pak, kalau bapak memang mau berumah tangga lagi, mau istri dua, mau istri tiga, terus terang saya sama adik. Bang. Adik tidak marah. Adik malah yang akan meminangkan istri abang yang kedua, yang ketiga. Dengan syarat bang, abang tak pernah putus tahajud sebagaimana Rasulullah. Abang tak pernah putus puasa Senin Komis sebagaimana Rasulullah. Karena abang bilang tadi ikut sunnah Rasul, jangan abang ikut kawinnya aja, oh enaknya aja abang. Beramalnya ikut Rasul juga. Bilang. Ku bilang kan gadis yang abang support. Wow, ini istri macam ini. Ini udah mau dibodoh-bodohi laki ibu tuh. Aku mau nikah ini dua tiga nih mengikut sunnah Rasul. Bang, jangan kawinnya aja yang abang ikut. Amalnya juga ikut. Iya kan? Hmm. Kalau ada istri kayak gini Pak, jangan kubur kalau belum mati. Oh. Ya kan? Ya. Persaudaraan kita umat Islam. Bu, umat Islam ini harus bersaudara. Kalau ada perkataan yang nggak enak dari saudara kita, udahlah enak-enakan aja dulu. Jangan cepat kali sakit hati. Ya. Jangan cepat kali sakit hati. Allah begitulah udah biar. Orang yang lebih banyak sabar itu beserta dengan Allah. Orang yang tak sabar itu bercerai dengan Allah. Syaratnya kita berat perhubungan kita ini syarat pertama apa? Sabar. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Bu, innallaha ma'asodirin Pak. Allah beserta orang yang sabar. Kalau kita nggak sabar bercerai dengan Allah. Itu maksud ayat. Jadi nggak usah cerita, aku beserta sama Allah, tapi dia tak punya sabar. Inna Innallaha ma'asodirin, itu ayat jelas. Innallaha ma'asodirin. ya. Innya itu huruf hukum tauhid sesungguhnya pasti tidak bisa meleset. Kalau udah ada kata in, itu sesungguhnya hukum tauhid. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Artinya kalau kita nggak sabar bercerai dengan Allah. Mana lebih bagus bercerai dengan manusia dengan bercerai dengan Allah? Lebih bagus bercerai dengan manusia daripada bercerai dengan Allah. Kalau tidak bercerai dengan Allah, gelap semua. Makanya orang yang syirik itu bercerai dengan Allah hilang barangnya pergi ke dukun suaminya didukuninya, istrinya didukuninya, tetangganya didukuninya, mau jual tanah pun ke dukun, mau jual kereta ke dukun, mau jual rumah ke dukun, dukun dalam hidupnya. Tinggalkan mulai besok. Orang yang pergi ke dukun dan membenarkan perkataan dukun tidak diterima Allah sholatnya 40 hari 40 malam. Itu satu dukunnya. Kalau dua kali dua, delapan puluh hari. Kalau tiga dukun datanginya, tiga, seratus, dua puluh hari. Biasanya orang kalau pergi ke dukun nggak cukup satu, kurang kalau dua. Belum cukup kalau tiga. Biasanya ada lima sepuluh. Karena biasanya tempat yang pertama kurang manjur. Pergi dukun yang kedua. Belum gitu, pergi ketiga. Satu dukun, kita benarkan perkataannya, empat puluh hari sholat kita ditolak Allah. 40 hari. Dua dukun 80. Oh. Ini pula mempromosikan dukun pula kojo dia. Eh, ini gini laki aku. Hmm, ada dukun paten di sana. Yuk, yuk, yuk, kita kesana. sana. Eh, kau yang ngajak pun ikut penanggung. Kalau ada orang cerita itu, eh, laki aku gini-gini, sholat tahajudlah kau, mintalah kepada Allah. Ini orang yang betul. Sekarang banyak orang yang betul salah dipandang orang, orang yang salah dipandang betul. Contoh kalau ada orang begitu kita ajak ke dukun dianggap wujud. Ih karena dia lah. Udah sirik pertama kepada dukun. Ih, untung ada dia di bawahnya ke dukun tuh waktu itu, tuh. Ih, mantap kali tu tuh aku. Berkat atuk itulah, karena atuk itulah laku rumah kuning. Memang udah saatnya mau laku rumah kau. Bukan atuk tuh, atuk tuh aja dari dulu sawahnya tak laku-laku. <laughs> Banyak orang Islam yang suka. Hei, eh, yang nggak pernah noko dalam hidup kita cuma dua. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Kalau dukun pasti noko. Nggak pun tahu diguna-gunain orang, ya dibilang ini guna-gunain. Kalau nggak ada uang masuk. Betul. Kalau pergi ke dukun, ah, tak kena kau nih. Ada yang nggak senang nih kawan kantor terkoko Kok kerja kantor. Kita nanya lo kerja di mana? Saya kerja di Pemda Pak. Uh, ada kawan satu kerja kau yang nggak suka sama kau nih. Dia mau ngambil jabatan kau. Iya memang Pak, memang Pak, memang. Yang pertama dosa kita dosa syirik. Yang kedua dosa buruk sangka. Woi, buruk sangka itu dosa juga. Jauhi buruk sangka kata Tuhan. Dosa itu. Pertama udah syirik kau, yang kedua buruk sangka. Kawan nawak tak tahu apa-apa karena dibilang dukun. Kalau dibilang dukun, ini kau sakit medis, nggak ada lagi objek dukun tuh. Oh ini sakit kau, ini sebetulnya asam urat kau yang naik. Pikirlah kau cari obatnya. Habislah besok peluang dia kan, tak pikirlah di situ kan. Tapi karena dibilang, hmm, Oh, mereka kali hukum dia ini katanya. Ini orang tanah karu ini. Wah, ngeri katanya. Hah? Wah, memang kalau karu sama si Malungun terkenal itu kan. Oh, ngeri ini katanya. Awak percaya? yang buat kau ini kawan kamu satu kantor ini katanya wah ini obatnya mesti yang pertama dibuka yang kedua digagalkan nanti tutup jadi kau mesti datang kemari tujuh kali katanya. sekali datang dua ratus mampus Enggak ada itu bohong. Enggak datang guna-guna, enggak sampai dukun, enggak sampai sihir kepada kita, enggak sampai segala perbuatan orang kalau kita dekat dengan Allah. Dekatkan diri kita sama Allah. Kalaupun kita mati karena santet orang, ditanggungnya dosa kita. Amal baik dia untuk kita. Enggak usah takut. Hmm. Jadi orang yang bertahun itu hidup berani, mati berani. Hidup dengan bertauhid kepada Allah mendapat alam Mati karena kita didukuni orang, disantet orang. Dosa kita ditanggung sama yang nyantet, kebaikan yang baik, kebaikan yang nyantet sama kita. tidak ada masalah. Orang beriman itu berani hidup, berani mati. Cuman orang yang munafik, yang berani tak berani hidup, tak berani mati. Hmm. Ya. Jangan lagi, tinggalkan itu semua. Cukup. Yang lalu, lalu. Jangan lagi diulangi. Tahun 1435 Hijriah. No dukun, no paranormal. Nggak ada itu lalu. Datang orang sama kita. Eh, di mana ada dukun bagus ya? Aku mau jual tanah gitu. Tak tahu aku dukun yang bagus. Yang tahu aku sekarang udah jadi dukun. Hah, Gimana tuh? Dukun tuh artinya duduk, duduk, tekun. Aku tuh jadi dukun sekarang. Kenapa aku bisa dukun? Setiap maghrib aku sampai isya duduk aku tekun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seratus kali. Puluh wallahu ahad. Seratus kali. La ilaha illallah. Seribu kali. Aku sekarang udah jadi dukun. Jadi kau jangan pergi ke dukun, jadilah kau dukun. Dukun artinya duduk-duduk tekun bagi orang yang beriman. Jadi kalau ibu tak kira-kira laki itu tak kira-kira adik pas yang malam. Laki itu tak kira-kira agak goyang-goyang dia. Mainkan tahajud itu. Sah. Doa. Nangis. Karena kata Rasul, dalam hadis kursinya mengatakan orang yang minta kepadaku dengan cucuran air mata nangis malu aku nolak doanya bukan Allah jadi doa kita senjata kita kepada Allah pakai air mata nangis doa ibu yang pertama ya Allah naikkan pangkat suamiku ya Allah ya Allah naikkan gaji suamiku ya Allah ya Allah muliakan suamiku ya Allah ya Allah jadikan aku satu-satunya istri dari suamiku ya Allah pandang wajahnya yuk penuh pasti gak baca kan? Nggak akan meleset pula gitu ya. Yang lain ya perempuan tua walaupun cantik, macam beruk ditengoknya. Ibu-ibu yang berdikir rumah, eh pacaran dikit tuh lain itu. buruku guru ngaji itu tuh udah meninggal perempuan. Ya Allah subhanallah, macam baru ambil wudhu ada perempuan. Mas Dalena Guru Nasution, guruku. Asal aku tengok istriku bilang, bukan aku, bang, kalau kita terus udah meninggal, Allah meraham, ya udah meninggal. Asal kita tengok wajahnya macam berair saja wajahnya. Baca amalannya Quran saja. Bacanya Qurannya berair saja wajahnya. Enak ditengok. Jadi kalau ibu amalkan itu, bantaikan hati sama dia tutup. Yang lain. Ayo kalau tengoknya perempuan orang berarti cantik kali janda tuh ya. Ayo macam berok kayak gitu cantik kata laki ibu. Jolek saja orang lain ditengoknya. Tapi kalau pulang dari ay bisa bisa dari katanya. Oh. Mau ibu kayak gitu tinggalkan dukun-dukun sesat. Jadi ibu jadi dukun di rumah. Tekankan, ya Allah, tambahkan cinta suamiku kepadaku ya Allah karena engkau ya Allah. Enggak ada tuh Allah tinggal kan aja, Sudah pakai menyan. Pergi ke dukun udah bayar menyan, udah lama di toko yang awak enggak nampak disuruh nampak. Orangnya tak jelas, dibilang orang yang enggak pendek, enggak tinggi, enggak hitam, enggak putih. Mampu sok mikirkan. Udah. Jadi hilangkan yang gitu-gitu, Bu. Enakan aja ini. Kita rubah. Kita tinggal yang tidak baik di tahun 1434 Hijriah menuju 1434. Kita perbaiki semuanya. Saya ibu semangat. Semangat ibu-ibu Bapak-bapak juga semangat. Bu, walaupun aku tadi banyak kepada ibu-ibu, ya, jangan pulang besok bertambah gelar itu. Ustaz mana yang ceramah? Ustaz Jamal, Ustaz Abdullah Jamal, yang mana? Ya, kalau ceramah yang perempuan aja, jangan bu, ya awas kau ya. Aku nggak nengok ini ibu-ibu tadi, cuman ya orang ini sana ibu-ibunya. Kalau ceramah nengok ini, tak coba, Ya kan ya bisa ibu-ibu. Jadi bukan aku ini ibu-ibu, aku maka tengoklah Allah, pandanglah Allah. Walaupun kita melihat kepada makhluk, kita tetap pandang kepada Allah. Melihat kepada makhluk, memandang kepada Allah. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mari kita hijrah, pindah kita dan segala keburukan-keburukan yang lalu. Yang sholatnya tadi hari ini uh, eh, juhur sholat, asar free, maghrib sholat, subuh tidur. Tahun 1435 Hijriah berubah kita. Kita coba. Masjid kita yang tadinya ini kurang sholat kita yang kurang ramai, kita ramikan Pokoknya kita pindah dari ketidakbaikan kepada kebaikan. Amin. Ya أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أكثرهم في من أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الحقائق بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم pada malam hari ini ya Allah ya Allah kami melaksanakan suatu acara ya Allah menyambut tahun baru Hijriah ya Allah ya Allah masukkanlah kami ke dalam tahun ini dengan cara masuk yang benar ya Allah ya Allah keluarkanlah kami dari tahun yang lalu ya Allah dengan cara keluar yang benar ya Allah ya Allah Berikanlah kepada kami rahmatmu ya Allah, keredoanmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sangat beribadah ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang koridoi dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersatu dalam kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan kasih sayangmu ya Allah pisahkan kami dengan keampunanmu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Jadikanlah kami hamba yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti jejak Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kelak ya Allah pada saat ruh kami berpisah dari jasad ini Allah mudahkan bagi kami menyebutkan kalam la ilaha illallah matikan kami ya Allah dengan kalimat akhir la ilaha illallah ya Allah pada saat tubuh kami dimasukkan dan jasad kami ditenggelamkan ke dalam tanah ya Allah Amin. ya Allah jadikanlah kalimat la ilaha illallah sebagai penerang kami di alam barzah ya Allah Amin. ya Allah jadikanlah la ilaha illallah sebagai pintu-pintu surga kami ya Allah Amin. jadikan kubur kami kelak ya Allah sebagai taman-taman surga ya Allah jauhkan kuburan kami sebagai lubang-lubang api neraka ya Allah. Ya Allah matikan kami dengan cara husnul khotimah ya Allah. Mati yang baik ya Allah. Jauhkan kami dari mati yang sesat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami dan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami, istri-istri kami dan suami-suami kami ya Allah menjadi hamba-hamba yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah perkenankanlah doa kami ya Allah. Perkenankan doa kami ya Rahman Rahman. Perkenankan doa kami, ya Allah. Jauhkan kami dari syirik, ya Allah. Jauhkan kami dari munafik, ya Allah. Jauhkan kami dari fasik, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'as-sahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين demikian billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh